السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله الكريم الذي من علينا بزيارة آبائنا وإخواننا في بيت من بيوت الله نتدارس كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتعاون على البر والتقوى ونتذاكر أسباب صلاح مجتمعاتنا أفرادا وأسرا وشعوبا ما هي الأشياء التي تعين على الصلاح والإصلاح مما يحقق للمجتمع طمأنينة وسعادة وراحة وأمنا والله سبحانه وتعالى يحب الصلاح والمصلحين وأعد الجنة التي عرضها السماوات والأرض لهم ويتفاوتون في درجاتها يوم القيامة بحسب ما يكون للعبد من الصلاح والإصلاح فمن كان صلاحه أكثر وإصلاحه لنفسه وأسرته ومجتمعه وإعانته على ذلك أكثر كان أجره عند الله عز وجل أعظم قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali bagi orang-orang yang saleh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam yang banyak dan selalu ditambahi kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sampai nanti pada hari kiamat. Adapun setelah itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang telah memberikan anugerah kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengunjungi saudara-saudara dan bapak-bapak semuanya di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. kita bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus pada kesempatan ini kita akan bermuzakarah mengingat-ingat bersama sebab-sebab kebaikan satu masyarakat, satu negeri. Maka apa kira-kira sebab-sebab yang akan membantu kebaikan dan perbaikan di sebuah masyarakat. Apa perkara-perkara yang ketika dilakukan maka akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, keamanan, ketenteraman. Ikhwani ibn rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senang dengan perbaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surganya. Pada hari kiamat nanti mereka akan berbeda-beda derajat dan tingkatnya di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesolehan masing-masing sesuai dengan andil dia dalam perbaikan maka barang siapa yang lebih saleh dan lebih banyak perbaikan yang dia lakukan baik untuk dirinya untuk keluarganya maupun masyarakatnya maka dia akan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih agung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Itulah negeri akhirat yang akan kami peruntukkan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini tidak pula menginginkan kerusakan dan akibat terakhir diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الآباء والإخوة الكرام جميعا إن أعظم الإصلاح في الأرض توحيد الله عز وجل وأعظم ما دعا إليه المصلحون هو توحيد الله عز وجل إن أعظم خلق الله صلاحا وإصلاحا هم الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل على سائر خلقه ليكونوا واسطة بينه وبين العباد في تبليغ شرعه ودينه إلى العباد وإن هؤلاء الأنبياء والمرسلين أول ما دعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل كل نبي من أنبياء الله كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأعراف وغيرها افتتح دعوته لقومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فكل الرسل دعوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه فلا يذبح لغير الله لا للجن ولا للموتى ولا للشجر ولا للحجر ولا يدعى غير الله لا في الشدة ولا في الرخاء لا في اليسر ولا في العسر وإنما يدعى الله وحده الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فلذلك لا يذبح لغيره ولا يدعى غيره ولا ينذر لغيره ولا يجوز أن تتعلق القلوب بسواه في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإقالة العثرات وغير ذلك العبادة حق محض لله ما ظهر منها وما بطن ولهذا يقول الله عز وجل في من راغب عن توحيد الله عز وجل عن دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة الخليل إبراهيم ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وسائر أنبياء الله عز وجل قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تأمل وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما معنى الرغبة عن دينه الرغبة عن توحيد الله الرغبة عن التوحيد لا يرغب عن ذلك إلا سفيه بنص القرآن فأسفه الناس من يقر ويعلم أن الله وحده هو الذي خلقه ورزقه وأنه الذي يحيي ويميت ويضر وينفع ويعطي ويمنع ويضع ويرفع وأن الرجوع إليه والوقوف بين يديه وأن الموت والحياة بيده والجنة والنار كذلك ثم يعبد غيره لا يستقيم هذا ولا يصدر إلا من سفيه وإن غير السفيه وهو العاقل الصالح الرشيد هو الذي يعلم أن الله هو الخالق الرازق فهو الذي يعبد وحده لا شريك له قال الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الله عز وجل يأمر عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له لأنه الذي خلقهم لعلهم بذلك يتقون النار ويتقون عذاب الله وهذا من أعظم الصلاح والإصلاح وضده فساد وإفساد عياذا بالله نعم Para bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Perkara terbesar yang akan menyebabkan perbaikan di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara terbesar yang didakwahkan oleh para nabi yang mereka adalah orang-orang yang memperbaiki kehidupan dunia ini adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan orang yang paling mampu, paling besar dalam memperbaiki masyarakat adalah mereka para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya dalam penyampaian syariat. Hal pertama yang didakwahkan oleh mereka para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-A'raf dan surat-surat yang lainnya bahwa yang pertama dan utama dikatakan didakwahkan oleh mereka para nabi adalah dengan perkataan mereka ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya itu perkataan dan dakwah para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah para tagut sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tanyakanlah kepada para rasul yang telah kami utus sebelummu apakah kami menjadikan selain Allah menjadi sesembahan agar mereka ibadah? maka setiap rasul setiap nabi mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya saja bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Sehingga diharapkan mereka tidak melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jin? Apakah itu manusia? Apakah itu batu, pohon dan lain-lainnya? Maka tidak ada yang diseru, dimintai, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala yang dimintai yang diseru dalam doa-doa mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim melakukan hal seperti ini, maka ini akan menjadi jalan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan Apabila Allah menimpakan madarat kepada kalian, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Itu ditimpakan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Adakah orang yang bisa memenuhi permintaan orang-orang yang terpaksa, terpepet?" Amma yajibul mudarra idza da'ah? Adakah yang mampu mengijabai orang-orang yang terpepet? Dia yang menyingkap kejelekan dan menjadikan kalian sebagai pemuka-pemuka khalifah-khalifah di muka bumi ini. Adakah sesembahan selain Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Qalilan ma tadhakkarun." Amat sedikit kalian mau mengingat. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, tidaklah boleh dilakukan sembelihan kecuali hanya kepada Allah Tidaklah dipanjatkan doa kecuali kepada Allah. Tidaklah boleh orang bernadar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh kita menggantungkan hati kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memiliki harapan untuk mengangkat musibah-musibah yang melanda kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena ibadah itu hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah-ibadah lahiriah maupun ibadah-ibadah batiniah. Tidak ada yang menjauh dan membenci dakwah para nabi dan rasul kecuali orang-orang yang bodoh sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu" Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan barang siapa membenci, menjauh dari agama Nabi Ibrahim, kecuali dia adalah orang yang bodoh. Sungguh telah kami pilih dia di dunia ini dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang saleh Coba renungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim di akhirat nanti akan dikelompokkan termasuk orang-orang yang saleh. Juga apa makna benci dari millah agama Nabi Ibrahim? Tidak lain maknanya adalah menjauh dari tauhid, menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang safi, orang yang bodoh. Demikian hukum dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenci tauhid, tidaklah membenci ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia yang paling bodoh dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, dunia dan akhirat. Dia yang memiliki kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat siapa yang ingin Allah angkat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan siapa yang Allah ingin rendahkan. Semua kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan kehidupan di tangan Allah, surga dan neraka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kemudian kita semua sudah memaklumi hal seperti itu, lantas kemudian ada orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan muncul hal yang seperti itu kecuali dari orang yang safi yang tidak tahu yang bodoh dari orang yang lalai terhadap kebaikan adapun seorang muslim yang cerdas yang saleh yang berakal sempurna yang dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang memberi rezeki dialah yang pantas untuk diibadahi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dari langit menjadi rezeki bagi kalian maka itulah yang harus kita ibadahi sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk beribadah kepadanya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan membawa keamanan ketentraman dalam sebuah negara dan lawannya adalah akan menyebabkan kerusakan dalam sebuah negeri. آبائي وإخواني الكرام حفظكم الله تعالى إن أنبياء الله عز وجل كان من جملة دعائهم أن يدخلهم الله تعالى في الصالحين وأن يلحقهم بالصالحين وأن يرزقهم ذرية صالحة فهذا نبي الله سليمان قال وقد جمع الله له ما جمع من الإنس والجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين لذرية يعني صالحة وهكذا أيضا قال الله عز وجل لزكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وقال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وسمى الله عز وسمى نبينا صلى الله عليه وسلم لقمان الحكيم العبد الصالح العبد الصالح لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي أن الإيمان المطلق أن الأمن المطلق والاهتداء المطلق لأهل الإيمان والتوحيد أعظم أسباب أمن الدول والشعوب والمجتمعات وأعظم أسباب هدايتها وصلاحها وفلاحها الإيمان والتوحيد هو السبب الأعظم الموصل إلى الأمن وإلى الهداية إلى كل خير لما أنزل الله تلك الآية خاف الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه نحن بشر نقع في الذنوب وإذا كان لا يأمن ولا يهتدي إلا من لم يأتي بمعصية سنهلك قال ليس الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان الحكيم ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم قال هذا وهو يوصي ولده بوصايا عظيمة ينبغي أن تتواصى بها المجتمعات وأن يوصي بها العلماء والآباء أبناءهم والأمهات أولادهن وأن يوصي بها كل مسلم غيره لما فيها من الخير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بدأ أولا يوصي ولده بالتوحيد وأوصاه بحق والديه بر الوالدين الأب والأم وزرع في قلبه محبة الله وتعظيم الله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ثم الوصية بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الوصية بالتواضع لعباد الله المؤمنين وعدم احتقارهم وعدم ازدرائهم والانتقاص منهم وعدم أذيتهم وعدم التكبر عليهم لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة سواء كان أحدهم في الشرق أم في الغرب سواء كانوا مختلفين في الألوان أو في اللغات أو في البلدان هم مؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة وأكرمهم عند الله ليس بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالمطاعم والمشارب إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاهم لله أكرمهم عند الله كائنا من كان ثم أوصاه بعد ذلك بألا يصعر خده للناس وألا يجهر بصوته ويرفع صوته ويكون صخابا في الأسواق قال فإن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فدله على التواضع لعباد الله وعلى خفض الجناح وحذره من الكبر بعد أن أوصاه بحق الله وحق أقرب الناس إليه وهم أبوه وأمه بين له حقوق الناس هذا هو الصالح العلماء رحمهم الله يقولون في تعريف الصالح من الناس من هو قالوا الصالح من أدى حق الله وأدى حقوق عباد الله فمن أدى حق الله توحيدا وصلاة وصوما وحجا وزكاة وأدى حقوق عباد الله من الوالدين والأقربين والأرحام, والأرحام والجيران وفعل الخير هذا هو الصالح من عباد الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منهم Bapak dan saudara-saudaraku semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara doa-doa para nabi adalah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dalam kelompok orang-orang yang saleh, menggabungkan dengan mereka juga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi keturunan yang saleh. Maka misalnya Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam Nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuknya tentara dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia melewati kampung semut sebagaimana diceritakan dalam surat An-Naml maka semut raja semut itu mengatakan jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya maka Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan ratu semut tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah kepadaku keinginan yang kuat untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." dan agar aku melakukan amal yang saleh, amal yang baik yang engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku dari anak keturunan yang saleh. Nabi Zakaria pun demikian juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat saat Nabi Sulaiman sedang beribadah di tempat ibadahnya. Malaikat itu mengatakan, "Allah memberikan kabar gembira kepadamu, dengan keturunan yang akan diberi nama Yahya yang membenarkan kalimat-kalimat sebelumnya dan kemudian dikatakan wa nabiyyam minas salihin dan dia akan menjadi nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami perbaiki untuknya istrinya. keluarganya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihi salam juga demikian. Setelah dia mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya saudara-saudara dan bapak serta ibunya di negeri Mesir pada saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan. Dan engkau telah ajarkan kepadaku takwil mimpi. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau waliku di dunia ini. Matikanlah aku dalam keadaan menjadi muslim. Dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menamakan Luqman al-Hakim dengan hamba yang saleh. Nabi SAW menyebut Luqman al-Hakim dengan al-abdus saleh, hamba Allah yang saleh. Kejadiannya ketika turun ayat 82 dari al An'am الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sebenarnya diperuntukkan bagi Allah oh, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya tidak ada wasilah untuk mendatangkan keamanan bagi bangsa-bangsa dan negara-negara kecuali dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun ayat tadi orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kewaliman maka para sahabat takut sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya?" Yang maksud mereka adalah siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa, yang bisa terlindungi dari dosa-dosa. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menjelaskan kepada mereka, bukan seperti itu makna ayat tersebut. Bukan seperti yang kalian maksudkan kezaliman yang disebut pada ayat tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh?" Ya, ini Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman di sana Allah Azza wa Jalla menceritakan perkataan Luqman Al-Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Dan seperti inilah semestinya para bapak memberi wasiat wejangan kepada anak-anaknya agar mereka menjauhkan diri dari kesyirikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita memberikan nasihat kepada kedua orang tua, kepada sanak famili, kerabat, tetangga dan teman agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hal ini Luqman al-Hakim memberikan wasiat kepada anaknya. Wahai anakku tegakkanlah salat, perintahkan yang baik, cegahlah kemungkaran dan bersabarlah. Sesungguhnya itu termasuk dari perkara-perkara yang kuat. Wahai anakku, wasiat Luqman kepada anaknya, Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Wahai anakku. Nah. Wahai anakku, demikian wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. diawali dengan wasiat untuk mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ditanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya eh, seandainya ada Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah Kalau seandainya ada sesuatu yang kecil seperti biji sawi yang berada di dalam batu dan itu ada di langit atau di bumi akan mampu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah zat yang maha lembut dan maha teliti ditanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diperintahkan, wahai anakku tegakkanlah salat. Perintahkan yang baik, cegahlah yang mungkar. Bersabarlah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menunjukkan orang yang kuat. Kemudian setelah itu diperintahkan anaknya untuk bertawadhu, tidak menghina orang lain, tidak suka merendahkan kaum mukminin, tidak boleh sombong kepada mereka. Karena Allah Azza wa Jalla katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Iya memang demikian. Kaum mukminin itu bersaudara dimanapun mereka berada, di timur atau di barat, apapun warna kulit mereka, apapun bahasa mereka, mereka adalah saudara dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa bukan orang yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, dan sebagainya dari ukuran-ukuran dunia. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian Syekh kembali lagi kepada wasiat Luqman kepada anaknya agar tidak sombong, agar tidak berteriak-teriak di pasar, Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah seperti suara keledai yang tinggi melengking. Teriak-teriak. Maka ini mengajarkan untuk supaya kita selalu bersikap tawadhu, merendahkan diri kepada orang lain, merendahkan tangan kita, tidak sombong. Nah, itu disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya setelah diingatkan dengan yang pertama yaitu hak Allah untuk kita ibadahi, kemudian hak kedua orang tua dengan kita berbuat baik kepada mereka. Diajak dan dididik agar menjadi anak yang saleh. Apa itu? Siapa itu anak yang saleh? Para ulama mengatakan bahwa anak yang saleh, orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Itulah orang yang saleh. Dia melakukan salat, puasa dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sanak famili, kerabat, tetangga, teman dan sebagainya. Inilah anak yang saleh, orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka. Allahumma amin. Ini, uh, eh, masuk demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tafadhalu. Nah, silakan.